jahit Detail Kisah Nabi yang paling detail di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. salatu wassalam Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kemarin secara umum berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sekarang wabil khusus secara khusus berlindung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedoliman orang-orang yang dolim. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari kedoliman orang-orang yang dolim. Apalagi seorang dai Allah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjumpai kedoliman-kedoliman menjumpai ada gangguan-gangguan maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kaum yang dolim ini sudah pasti menjadi keharusan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-jam'u bainad du'ai wa fi'lil asbab. Mengumpulkan antara doa dan juga mengambil sebab. Berdoa saja tidak cukup dan mengambil sebab tanpa ada doa juga tidak cukup. Barang siapa yang berdoa dan berusaha ia seperti orang yang melihat dengan dua mata. Barang siapa yang hanya berdoa tanpa berusaha seperti orang yang hanya melihat dengan satu mata, akwar. Dan yang tidak melakukan dua-duanya seperti orang buta, nggak melihat sama sekali. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya orang-orang musyrik merekalah orang-orang yang dolim. Al-musyriku al musyriku nahumud dolimun. Orang-orang musyrik mereka adalah orang-orang dolim. Dan di sini Nabi Musa alaihissalam wassalam mensifati mereka dengan kedoliman disebabkan tiga perkara. Qala rabbini qala rabbina jini minal qaumid dhalimin. Nabi Musa mensifati mereka dengan kedoliman karena tiga sebab, tiga perkara. Perkara yang pertama karena mereka adalah orang-orang musyrik. Inna syirka la dhulmun azim. Yang kedua karena mereka memang banyak mendolimi Bani Israel memang keseharian mereka hari-hari mereka memang mendolimi Bani Israel sehingga memang mereka adalah orang-orang dolim alasan yang ketiga karena mereka dalam kasus Nabi Musa ini mereka adalah orang-orang dolim karena mereka akan membunuh Nabi Musa padahal Nabi Musa membunuh seorang kibti tadi secara khotok Sedangkan kata kata Ibnu Qudamah, ajma'al ulama ala annal qawad la yajibu illa bil amd. Para ulama sepakat bahwasanya kisos membunuh dengan cara kisos ini tidaklah dilakukan kecuali disebabkan pembunuhan secara sengaja. Maka apabila ada orang yang membunuh seorang pembunuh karena tidak sengaja kemudian dibunuh, maka pembunuhan terhadap pembunuh tadi adalah kedoliman. Mahfum ikhwan? Membunuh seorang pembunuh yang tidak sengaja ini adalah kedoliman. Membunuh seorang pembunuh yang tidak sengaja membunuhnya adalah kedoliman maka di sini Nabi Musa mensifatinya dengan kedoliman, Karena mengkisos pembunuh yang tidak sengaja ini tidaklah dibolehkan baik secara syarak maupun secara akal. Bagaimana seorang yang nggak sengaja membunuh kok terus dibunuh secara sengaja nggak boleh. Ini ya ikhwan. Maka tiga sebab inilah Nabi Musa menamai mereka sebagai orang-orang dolin qala rabbi najjini minal qawmi dhalimin <clears throat> di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya membalas kesalahan kadang lebih kejam sehingga menjadi kedoliman. Awalnya kamu gak salah, kemudian membalas orang yang bersalah kepada kamu, tapi kamu melampaui batas, maka kamulah yang dolim membalas seorang yang salah kepada kamu, ada orang berbuat salah kepadamu, memukul misalnya, sekali pukulan, kemudian kamu membalasnya dengan membunuh atau membalasnya dengan tiga kali pukulan, maka kamulah orang dolim. Jadi belum tentu yang mengawali masalah itu senantiasa bersalah terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu membalas, hendaknya sesuai dengan apa yang kamu dilakukan padamu. Gak boleh melampaui batas. Karena membalas dengan melampaui batas, itu adalah sebuah kedoliman. Maka perhatikan ya ikhwah, ini nanti bermanfaat bagi kita dalam kadang dalam pertikaian dakwah. Belum tentu yang memulai kemudian selamanya bersalah. Kadang ada orang itu bertikai dengan kita dalam masalah dakwah. Kemudian taruhlah kita salah misalnya dengan cara mungkin kasar terhadap dia atau dengan cara mungkin bersifat jafa terhadap dia, kita yang memulai salah memang kita yang salah awalnya. Tapi kemudian dia menjadi lebih ganas daripada kita, maka dialah yang bersalah akhirnya. Banyak seperti itu, kadang bertikai di dalam sebuah kasus dakwah bertikai. Kemudian orang yang merasa didolimi tadi kemudian malah berbuat lebih dolim. Dengan cara berkawan dengan orang-orang ahlul bidah. Sehingga jangan beralasanlah aku didului, aku diawali, aku digarai. Ingat, semua itu adalah ujian. Kesalahan orang lain kepada kita itu juga ujian. Ujian untuk dia dan juga ujian untuk kita. Jangan sampai ujian untuk kita semua ini kemudian menjadikan kita lebih kejam. Membalasnya lebih jelek. Bersikapnya lebih parah dengan cara berkawan dengan orang-orang dolim. Maka kalau gitu dia bersalah karena berkawan dengan orang-orang dolim, kemudian meninggalkan alus sunnah, Taruhlah mungkin awalnya dia disakiti memang, seandainya disakiti, ya taruhlah dia disakiti atau merasa tersakiti. Kemudian dengan sebab itu dia langsung malah berkawan dengan ahlul bidah, merubah manhajnya, merubah agamanya. Maka yang salah bukan yang mengawali tadi, yang mengawali tadi salah di pertama tapi nggak terus bertanggung jawab terus. Maka seperti ini ya kawan. Ini taruhlah Nabi Musa salah misalnya membunuh, nggak sengaja. Tapi membalasnya harus sesuai dengan koridor. Kalau membalasnya lebih berat, maka itu namanya kedoliman. Taruhlah Nabi Musa di sini yang bersalah, yang mengawali kesalahan karena membunuh mereka. Sebagian dari mereka. Maka jangan sampai hal itu menjadikan kemudian membalasnya melampaui batas. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tidak semua masalah di, bisa dihadapi. Ada kalanya juga ditinggal lari. Jika memang yang dihadapi tadi tidak mungkin untuk diajak saling paham. Memang masalah itu diselesaikan dan dihadapi, bukan ditinggal lari. Itu hukum asalnya. Tapi kalau sekiranya dihadapi nggak akan bisa dan sudah pasti mereka menggunakan cara kedoliman, maka seperti ini dialihkan kepada cara yang kedua yaitu dengan ditinggal pergi. Kamu misalnya bersalah kepada seseorang, Kemudian kamu tahu nanti ketika minta maaf nggak mungkin dimaafkan. Itu jelas orang-orang dolim, jelas orang-orang yang jahat, jelas orang-orang kejam pasti akan membunuh. Maka seperti itu, nggak bisa. Kamu ajak mereka diskusi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam ayat ini bukan kemudian beliau lari dari tanggung jawab, bukan. Tapi karena memang orang-orang yang akan dihadapi nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak diskusi karena mereka adalah orang-orang dolim, orang-orang bengis, orang-orang jahat, orang-orang mujrim. Sehingga Nabi Musa alaihissalam terpaksa harus menyelamatkan diri karena di sana ada misi yang lebih besar berupa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aset yang lebih berharga. Maka tidak semua masalah itu dihadapi ada kalanya memang sejenak ditinggal pergi. Kalau memang nggak bisa diselesaikan dan juga di dalam kisah keluarnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga larinya beliau terdapat beberapa pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari hambanya ini orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang harus dipilih untuk membawa misi kerasulan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu Allah akan memudahkan sebab-sebabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Musa sebagai rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebab-sebabnya mulai dari lahir sampai diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sebab-sebabnya apabila Allah menginginkan suatu perkara Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sebab-sebabnya. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran atas benarnya misi kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan bahwasanya Allah juga pasti akan menyelamatkan beliau sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi Allah mengkisahkan ini kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad yakin bahwasanya Allah pasti akan menyelamatkan beliau sebagaimana Allah menyelamatkan Musa. Qala rabbina jini minal qaumid Dan juga supaya para pengikut beliau yakin bahwasanya kebenaran ini pasti akan menang, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sudah menjadi janji Allah, Allah akan menolong dan menyelamatkan orang-orang yang beriman wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan janji Allah itu benar. Inna lana suru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Hmm. Maka terdapat pelajaran bagi orang yang beriman agar percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diselamatkan dari orang-orang dolim. Hanya saja semua itu butuh ujian. Tidak kemudian dilakukan secara instan. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang realita kehidupan. Anna husnal aqibah qad tabda'u bil makhawifi wal masyaq bahwasannya hasil yang manis kadang bermula dari perkara-perkara yang ditakutkan dan dari perkara-perkara yang berat. Hasil yang manis kadang bermula dari perkara-perkara yang menakutkan. Ketika kamu ingin pergi belajar, kamu takut nanti biaya dari siapa? Siapa yang bekerja? siapa yang ngasih aku makan nanti itu adalah makhawif hal-hal yang menakutkan tapi bermula dari itulah kadang hasil yang manis itu diraih maka Nabi Musa alaih salatu wassalam bermula dari rasa takut ini beliau akan mendapatkan banyak sekali hasil-hasil yang manis mulai dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan istri, mendapatkan misi kerasulan, dan banyak hal bermula dari rasa takut ini. Karena kata Abdullah bin Abbas ini adalah awal ujiannya Nabi Musa. Kata Abdullah bin Abbas, ujian Nabi Musa yang pertama kali adalah ini lari dengan rasa takut. Karena sejak kecil Nabi Musa enak dibiayai dan juga diawasi oleh Firaun. Sehingga ini adalah ujian pertama kali habis bunuh orang, kemudian takut, kemudian harus lari. Bahkan ini adalah ujian yang sangat berat. Lari nggak bawa sandal, nggak bawa kendaraan, nggak bawa duit, nggak tahu arah. Pokoknya lari, menyelamatkan diri. Ya kalau orang terbiasa di jalanan, sudah tahu jalanan, tapi kata para ulama, Nabi Musa alaihissalatu wassalam lari ini dalam kondisi yang sangat-sangat minim, nggak bawa bekal, nggak bawa duit, nggak bawa sandal hafian kata mereka karena buru-buru nggak bawa tunggangan nggak tahu arah pokoknya selamat yang penting selamat maka ini adalah uji awal ujian bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bermula dari rasa takut inilah beliau mendapatkan hasil yang manis sebagai kalimullah sebagai rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad rubbama takunu makhawifuka wa alamuka tasukuka ila haitu yuftahu laka abwabul as-sa'adah. Berhusnudzonlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, siapa tahu luka-luka yang kamu alami, penderitaan-penderitaan yang kamu jalani itu menghantarkanmu kepada dibukakannya pintu dibukakannya pintu-pintu kebahagiaan. Nabi Musa takut, kemudian mendapatkan rasa aman, kemudian mendapatkan istri, kemudian mendapatkan misi kerasulan. Semua itu bermula dari rasa takut. Nabi Yusuf juga seperti itu bermula dari rasa takut di dalam sumur. Nabi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga seperti itu bermula dari rasa takut di Makkah dihantui setiap saat diganggu tapi bermula dari semua itulah mimpi-mimpi yang besar mulai terajut. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang realita kehidupan juga. Seseorang kadang membantu orang lain, tapi ketika susah dia dibiarkan sendirian. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai lari sendiri ini apa sebabnya? Sebabnya karena bantu orang, karena menolong orang. Tapi ketika ditimpa kesulitan, nggak ada yang nolong. Ya itulah kadang realita kehidupan seperti itu. Kadang kita membantu orang, pas nanti kebetulan kena beratnya, kita nggak ada yang bantu. Kadang gara-gara bantu orang, malah kita yang kena sengsaranya, kita yang kena beratnya, kita yang kena penderitaannya. Namun seorang hamba tidaklah mengapa, karena ia tidak mengharap balasan manusia, ia mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sampai pergi sendiri seperti ini, kondisi berat seperti ini, lari tanpa membawa apa-apa. Apa sebabnya? Karena nolong orang. Bantu orang lain. Berkorban untuk orang lain. Tapi kenapa ketika beliau ditimpa kesulitan gak ada yang bantu? Dibiarkan sendiri tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang mengawani. Kadang kita dalam kehidupan itu seperti itu ya ikhwan. Tapi nggak apa-apa, Jangan pernah kecewa. Jangan pernah sakit hati ketika kamu juga kebetulan mengalami hal seperti ini. Bahkan berbahagialah. Tidak adanya orang yang mengawani itu karena Allah ingin ingin Allah lah yang mengawanimu. Tidak adanya penolong, tidak adanya yang membantu, tidak ada yang membersamai. Itu kadang karena Allah ingin kamu itu kuat hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Walitus na'ala aini kata Allah Subhanahu wa taala maka ini realita kehidupan kadang kita berkorban untuk orang lain pas kita malah kita malah karena masalahnya orang malah kita kena batunya kita kena beratnya kita harus menanggung resiko demi membantu orang lain nggak apa-apa ya kawan ini memang hidup itu memang ujian Saya terkesan dengan ucapannya sebagian santri Hami ketika dia mengatakan, Kau selalu mendambakan kebahagiaan, padahal hidup ini adalah lahan dan ladang untuk ujian. Iya kah? Kita hidup di dunia ini lah, pengennya bahagia terus. Padahal dunia ini lahan ujian, lahan cobaan. Anak-anak jangan dekat-dekat ini dengan mic, agak mana? Maka dalam ayat ini juga pelajaran jangan mengharap balasan kepada manusia. Kamu bantu orang jangan jangan balas kebaikan darinya, jangan. Kamu akan kecewa. Karena kadang kamu akan berkorban demi orang lain, nanti orang lain itu kadang nggak berkorban untuk kamu. Kadang dunia itu seperti itu, tapi nggak apa-apa. Kita nggak mencari wajah manusia, kita mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajarlah ikhlas, belajarlah untuk menjadi hamba yang mukhlis. Jangan mengharapkan bantuan manusia, jangan mengharapkan belas terima kasih dari manusia, harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga pelajaran terakhir bahwasanya seorang pemberani bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut. Semua orang pasti memiliki rasa takut. Asyuja laisa man la khaufa indahu Allah Subhanahu wa taala dalam mengkisahkan Nabi Musa tiga kali menyebut Nabi Musa itu takut. Ada tiga kejadian yang membuat Nabi Musa itu takut. Di semuanya dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama ketika lari ini, kharaja minha khaifan yataraqqab. Takut. Yang kedua, ketika menerima wahyu, ketika tongkatnya berubah menjadi ular. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbira walam yaqib. Ya Musa la takhaf kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, jangan takut. Itu tongkatmu sendiri, itu senjatamu. Ambil. Kemudian yang ketiga ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir di mana mereka seluruh tongkat mereka berubah menjadi ular yang sangat banyak sekali. Fa'u jasafi nafsihi khifatam Musa. selalu dikisahkan oleh Allah. Nabi Musa takut, Nabi Musa takut, Nabi Musa takut tiga kali. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Sebagai dalil bahwasannya seorang pemberani itu bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut. Dan rasa takut yang tabii tidaklah tidaklah mencederai keberanian seseorang. Siapa yang mengatakan Nabi Musa adalah penakut? Nabi Musa adalah seorang pemberani, orang yang memiliki jisim yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Meski demikian beliau tetap memiliki rasa takut karena ini perkara manusiawi maka tidak merubah hakikat keberanian seseorang sama sekali. Dahulu faedah ini awal kali saya dapat dari Al-Ustaz rahimahullah taala. Beliau ketika dicap sebagai seorang penakut karena pernah lari di kejadian bagan batu pada malam hari waktu itu ketika ada isu mau digerebek polisi di bagan batu orang-orang zakwan mengatakan Abu Mas'ud penakut maka ayat ini sebagai bantahan seorang yang pemberani, seorang yang di sepanjang hidupnya dikenal dengan keberanian tidaklah merusak keberanian tersebut beberapa kali merasa takut. Itu nggak merusak. Seorang yang paling penakut ketika dia takut terhadap perkara-perkara yang bisa yang seharusnya dia lakukan karena Allah kemudian tidak dia lakukan itulah penakut dan pecundang yang sesungguhnya takut pada manusia dalam hal-hal yang menyelisih syariat itu pecundang itu penakut kamu nggak berani beramal nggak berani mengamalkan sunnah karena takut manusia itu pecundang itu benar-benar penakut rasa takut yang tercela adapun rasa takut seperti ini tidaklah tercela Itu ya ikhwan beberapa faedah dari ayat fakharaja minha khaifa yataraqqab qala rabbina najini minal qawmid dhalimin. Kemudian qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim walamma tawajjahatil tilqa amadyan qala asa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir dan beliau dalam keadaan takut beliau berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari orang-orang dolim maka Allah kisahkan lanjutannya walamma dan tatkala Musa mengarah tilko amadian ke arah negeri Madian para ulama berselisih apakah Nabi Musa sudah pernah tahu tentang Madian mengenal dan menginginkan negeri Madian memang niat untuk ke Madian hanya saja beliau nggak tahu arah nggak tahu jalan ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa memang nggak tahu Madian pokoknya asal jalan asal madep asal menghadap ke depan pokoknya asal mengarah ke depan nggak tahu jalan dan juga nggak tahu Madian ini ada dua pendapat dari kalangan mufassirin ada yang mengatakan walam walamma tawajjaha tilko amadian. Mananya Nabi Musa sengaja memang ingin menuju Madian karena Madian ini adalah kota yang dinisbahkan kepada Madian ibnu Ibrahim masih ada hubungan kerabat dari keturunan Bani Israel dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cuma beliau nggak tahu arah nggak tahu jalan ada juga yang mengatakan bahwasannya beliau juga nggak tahu dan nggak sengaja kematian. Pokoknya keluar. Pokoknya keluar. Karena di sini menggunakan tilkoa, bukan tawat ila, tapi tawajjah tilkoa. Pokoknya menghadap kebetulan ke arah Madian. Itu pendapat yang mengatakan Nabi Musa nggak bermaksud kematian. Dan tatkala Musa menghadap tawajah mengarah ke arah negeri Madian, Nabi Musa mengatakan qala asa rabbi semoga Rabbku ayah diani sawa asabil memberikanku petunjuk terhadap jalan yang paling enak, terhadap jalan yang paling lurus, jalan yang paling mudah. Karena jalan itu ada dua, menghantarkan kepada maksud itu ada dua. Ada yang jalan yang lurus, dan itu namanya sirot. Sebagaimana dulu pelajarannya, tidaklah dikatakan sirot kalau nggak lurus. Makanya di sini pakai sabil, nggak pakai sirot. Karena kalau sirot sudah pasti lurus, sudah pasti yang paling pendek, yang paling dekat. Tapi di sini sabil asal jalan pokoknya. Mau ke Paciran sampean lewat Bojonegoro ya iso muter. Tapi kan bukan bukan sirat namanya itu, bukan jalan. Sambil mau ke Paciran lewat mana? Lewat Gresik dulu ya bisa, tapi kan bukan jalan namanya itu. Karena muter-muter. Maka jalan itu ada dua jalan yang menuju langsung yang paling dekat dan itu namanya sirat dan jalan yang asal menghantarkan asal sampai itu termasuk sabil kecukupan keumuman sabil Maka Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, semoga Robku memberiku petunjuk kepada jalan yang paling lurus." Kalau al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala walamma tawajjaha tilqa Madyan ay qasidan biwajhi Madyan. Termasuk ulama yang mengatakan Nabi Musa memang meniatkan untuk pergi ke Madyan adalah Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Karena beliau mengatakan ay sidan. beliau memang bermaksud dengan arah tujuan beliau ke Madian. Dan inilah yang rojih bahwasanya Nabi Musa memang ingin ke Madian tapi nggak tahu jalan. Beliau nggak pernah keluar kemana-mana. Inilah perjalanan pertama dan inilah pengembaraan pertama beliau. Wahwa yu Palestin. Madian ada di sebelah selatannya Palestina. Palestine bacanya Filastin yang benar, bukan Palestin, Filastin. Pakai kasrohnya fa. Filastin. tulamul kali Fir'aun di mana di sana itu tidak ada lagi kekuasaan bagi Fir'aun. Selama masih ada kekuasaan bagi Fir'aun, Nabi Musa nggak merasa aman. Anak-anak jangan mainan. Maka beliau harus lari ke tempat yang sampai di luar zonanya Fir'aun, di luar zona kekuatannya Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasannya raja-raja di dunia sekuat apapun maka kerajaan dan kekuatan mereka terbatas. Dan di antara yang paling kuat adalah Dulkornei Sampai ujung timur, sampai ujung barat dijajah semua, di, dijajaki semua. Tapi kalau Fir'aun tidak seberapa kuat. Buktinya sampai kematian saja sudah lepas kekuasaan di sana. Gitu sombongnya minta ampun. Sombongnya nggak karu-karuan Fir'aun. Padahal terbatas. Sampai matiannya saja sudah nggak bisa dia. Maka Nabi Musa mengatakan, Qala asa rabbi ayyahdiani sawa as-sabil ay was tariqi al-mukhtasari al-musili ilaiha atau al-musila ilaiha bisuhulatin warifkin yaitu Nabi Musa meminta jalan yang paling tengah tengah jalan yang paling bagus al-mukhtasar yang paling dekat yang paling pintas al-musila yang paling menghantarkan kepada tujuan at bisuhu Latin dengan mudah warifkin dengan tanpa rasa lelah itu namanya rifek jadi bukan jalan yang terjal jalan yang halus, jalan yang lembut bukan jalan yang terjal disebutkan oleh para mufassirin ada yang mengatakan jarak perjalanan Nabi Musa adalah 8 hari 8 malam ada juga yang mengatakan karena ini diperselisihkan Madian ini ada yang mengatakan perjalanan selama 45 hari 45 malam dan zaman dahulu penduduk masih sedikit nggak kayak sekarang bisa pakai GPS gunakan penduduk setempat kata Ustaz rahimahullah GPS itu kata Ustaz Abu Masud rahimahullah taala bukan kok GPS Android tapi gunakan penduduk setempat apa artinya suruh ta tanya kamu punya speaker kok kan? <laughs> Ustadz Abu Masud rahimahullah taala itu kalau safar itu rahimahullah taala. Mesti beliau bilang oh, nggak gak usah takut, kamu punya speaker kan? Speaker apa Ustaz? Ya ambilmu jadi. Takonang wong, Pak, mana daerah ini, Pak? Nah, itu. Ya mosok Ustaz, mosok takut, ben ben perapatan katanya takut lah. Iya. nggak apa-apa pakai GPS. Apa? Gunakan penduduk setempat. Zaman dahulu tidak ada ya ikhwan. Tidak ada penduduk. Sohro, sohari. Padang hamparan yang sangat jauh. Salah jalan ya. Selamat jalan sudah. Di padang pasir. Salah jalan. Waduh. Nggak ada tanda. Makanya dulu pakai ilmu bintang. Untuk arah. Karena kalau sudah salah jalan ya muter-muter di situ, jauhnya minta ampun. Makanya Nabi Musa alaihissalam wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing setiap langkah-langkah perjalanan beliau. Fahadahu Allahu sawa'as sabil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan yang terbaik. Di sini Nabi Musa alaihissalam meminta hidayatul irsyad petunjuk berupa arahan. Memang arahan karena memang beliau nggak tahu. Jadi bukan meminta hidayah itu taufik bukan, tapi meminta hidayah itu irsyad supaya diberi arah. Dan bisa juga mungkin hidayah itu taufik dengan cara sebagian mufassirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan menuntun Nabi Musa mengarahkannya kepada tujuan yang benar. Fawasala ila Madian maka Nabi Musa pun sampai ke negeri Madian. Di dalam ayat ini, ikhwan terdapat beberapa pelajaran bahwasannya ahammu ma yuridul insan as-salamah. Yang paling diinginkan, yang paling tujuan yang paling pertama manusia yang penting selamat dulu. Baru setelah itu mengarahkan tujuan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memisah dua kisah ini dengan wawu. Walamma berarti antara kharaja minha khaifan yataraqqab dengan tawajjahatil qamadian dengan mengarah kematian ini beda kas, beda kisah karena menggunakan wawu. Di mana wawu itu diantaranya adalah tufidul mughayarah perbedaan antara apa yang sebelumnya dengan apa yang sesudahnya itu beda. Maknanya beliau pertama kali pokoknya keluar, entah kemana pokoknya. Yang penting selamat dulu. Baru setelah selamat, baru mikirkan arahnya mau kemana. Dan itu adalah keadaan orang yang benar-benar dalam mara bahaya. Sampai tenggelam, semuanya akan yang raih. Gak peduli, mau dikasih tali tambang, atau dikasih duri, pokoknya yang penting selamat di siang. Masa ono mau tenggelam dikasih tali terus gak sing tali sing iki, pengen tali sing sitok ae, sing kata api, masa ngono. Gak milih lah. Orang yang sedang dalam bahaya itu gak milih-milih sudah. Karena yang paling utama yang dimaukan oleh manusia itu adalah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jika usah pilih-pilih, menyelamatkan diri terlebih dahulu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kisahkan keinginannya ibadur rahman yang penting mereka selamat dari api neraka masuk surga di kelas berapa di tingkatan nomor berapa itu gampang pokoknya selamat di sini. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama yang penting selamat sih ya Allah dari api neraka nanti di surga itu mau di halaman-halaman itu gak popo nanti di surga itu dapat rumah kelas berapa ya gak, gak, gak peduli ya Allah yang penting selamat dulu maka aham mumayuridul insan assalamah. Seharusnya yang kamu pikirkan itu selamat dulu. Selamat gak agamamu? Selamat gak akidahmu? Selamat gak manhajmu? Jangan mikir milih-milih. Yang penting kamu selamatkan dulu agamamu. Carilah selamat terlebih dahulu. Masalah nanti bertahan atau enggak itu belakangan. Maka kalau kamu sedang berada dikepung oleh bahaya, bahaya syirik, bahaya bidak, bahaya maasi. Yang penting selamat. Mikir engkau iso mangan atau gak mangan, mikir nanti kerja apa di sana, pokoknya kamu selamat di sian. Masalah makan, masalah apa itu belakangan. Masalah di mana tempat tinggalmu nanti seperti apa itu urusan belakang. Yang penting kamu selamat dulu. Dan ini adalah yang paling utama. Keselamatan adalah yang paling utama. Maka nih di belakang-belakang bak truk itu ada tulisan apa? Utamakan selamat Ojo ojo kesusu nyalip. Jangan bingung kamu terlambat, jangan bingung kamu telat. Yang penting selamat dhisik. Yang penting selamat, utamakan keselamatan. Itu ya ikhwan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memisah antara fakharaja minha khaifan yataraqqab kemudian walamma. Tatkala sudah sekiranya beliau selamat barulah beliau memikirkan kemana beliau akan pergi. Kalau orang sedang dikejar-kejar bahaya, mana mikir aku lari tanpa ngulon yo? Mana? Saman pernah dikejar orang, misalnya mau digebuki. sok mikir sih. Wah, ini wah Rono gak enak. Rono saya gayo digebuki sian. Kalau orang dikejar orang itu bahkan yang sebenarnya nggak bisa di pengalaman orang yang pernah loh yo. Sampai apa namanya atap-atap pun dipanjat, mencolot. Biasanya gak iso jadi iso. Karena sudah saking paniknya. Yang gak bisa-bisa pun jadi dilalui karena panik. Maka orang yang panik itu tidak mikir, mau kemana tidak mikir. Yang penting selamat dulu. Yang penting setelah selamat. Setelah itu baru kalau sudah merasa aman, baru mikir kemana ya tujuan arah perjalanan ini. Dan juga dalam ayat ini barang siapa yang mengamati bagaimana doanya Nabi Musa, sigoh doanya Nabi Musa ketika minta keselamatan dengan ketika meminta petunjuk lebih kuat mana kira-kira? Siapa yang bisa jeli dalam bab ini? Antum lihat sigoh doanya Nabi Musa ketika minta keselamatan dengan sigoh minta petunjuk lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang mana? Like lebih lebih kuat yang minta keselamatan. Kenapa? Bedanya di mana? Menggunakan fiil fiil amr, sedangkan di sini menggunakan asa. Maka tolabus salamah mencari selamat akadu lebih kuat daripada at-tawajjuh ilal maksud. Tolabus salamati akadu minat tawajjuh ilal maksud Mencari mencari keselamatan itu lebih kuat daripada mencari arah tujuan. Karena di sini Nabi Musa ketika berdoa minta selamat, beliau menggunakan fi'il amr, qala rabbi najjini minal qaumid dzalimin. Karena kalau nggak selamat ya pasti mati. Tapi kalau ini asa rabbi ayyahdiani menggunakan asa, semoga. Walaupun kata Ibnu Abbas, semoga di dalam Al-Qur'an itu pasti wajib. Tapi tetap lebih kuat fil amr. Maknanya kalau kamu tersesat, ya enggak. Ya enggak bahayanya enggak seperti kamu enggak selamat. Maka antum harus bisa jeli dalam sigo yang digunakan oleh Nabi Musa ketika meminta keselamatan dengan ketika meminta petunjuk dan arah tujuan. Beliau ketika mencari keselamatan menggunakan fil amr dan ketika mencari petunjuk menggunakan asa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberiku petunjuk. Maknanya lebih akad, lebih akad, lebih kuat ketika mencari keselamatan. Dalam ayat ini ya ikhwan terdapat pelajaran bahwasanya yang namanya perjalanan pasti harus punya arah tujuan. Dari kata-kata tawajjaha kamu dalam perjalananmu harus punya arah tujuan. Demikian juga hidup ini adalah safar, hidup ini adalah perjalanan. Life life is journey. Perjala, hidup ini adalah perjalanan. Maka kalau kamu dalam hidup ini nggak punya arah tujuan, kamu akan bingung-bingung, terkatung-katung. Nggak tahu harus apa yang kamu lakukan, nggak harus ah, nggak tahu apa yang semestinya kamu perbuat, karena kamu nggak punya tujuan. Hidup itu harus punya arah. Hidup itu harus punya tujuan. Jangan sebagaimana seperti para juhal. Sudah tua, sudah umur usia senja ditanya apa tujuanmu hidup, gak bisa jawab. Saya tak tanya eh. Tujuanmu hidup apa? Raga. Kemana tujuanmu hidup? Oh, Gue gak ngerti. <laughs> Lu masa gak ngerti raga? Tujuan hidupmu apa? Pokoknya dilakoni ya, sekadung urip ya. <laughs> Piye to raga? Mana raga tujuan tujuanmu hidup kemana? Secepat apapun dan sekencang apapun kamu berlari, tujuan akhirnya adalah kematian. Maka kemana tujuan hidup itu? Tujuan hidup adalah akhirat tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat di akhirat. Itulah tujuan hidup. Nah, kamu sudah hidup lama tidak tahu tujuannya gimana. Maka safar wa fihi anna safar la budda an yakuna muwajjahan wa lahu tawajjuhan. Harus punya arah. Demikian juga kadzalika safarul hayatid dunya la budda lil insani an yakuna ladaihi maksudun, harus punya tujuan hidup, harus punya misi. Kamu kalau nggak mau nggak nggak mengarah, ya gimana? Maka hidup itu safar itu harus punya arah tujuan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tawakal kepada Allah di dalam perjalanan hidup ini, di dalam perjalanan apapun tawakal kepada Allah. Nabi Musa enggak tahu arah, Nabi Musa enggak punya bekal, Nabi Musa enggak memiliki apapun, cuma bawa badan saja. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa, karena sudah posisi takut, posisi panik. Tapi beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang perjalanan Beliau pasrah kemana saja Allah membawaku, itulah tujuanku. kasih Seorang hamba dalam hidup ini juga harus pasrah kepada Allah, pasrah kepada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dalam hidup ini arah sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan lokasi di mana yang harus kita tuju, mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu yaitu melalui Al-Qur'an. Melalui As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita arah. Memberikan hidayatul irsyad. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Cuma manusia mereka banyakan yang nggak pasrah. Mereka melawan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kanan, mereka bilang belok kiri. Allah bilang belok kiri, mereka malah kanan. Allah bilang putar balik, di sini nggak boleh diterjang sama, sama sama manusia. Maka kebanyakan manusia itu tidak patuh, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan arah dalam hidup ini. Allah sudah mengarahkan, memberikan arahan dalam kehidupan ini berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi manusia mengkufuri, manusia berpaling Dibilang kanan mereka malah ngiri. Dibilang berhenti mereka jalan. Dibilang jalan mereka berhenti. Itulah manusia illa man rahimallah. Maka kebanyakan manusia tidak patuh pada arahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang akan menginginkan bagi dirinya jalan yang paling mudah. Gak ada orang itu ini niat sengaja memilih jalan yang sulit kecuali orang ngetril, orang cross go. mana jalan enak aspal gila. Jalan yang jelek. Dalam hidup ini seharusnya seorang manusia itu mencari jalan yang paling mudah. Maka dalam perjalanan menuju surga juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang paling mudah tapi manusia memilih kulla bin dalul mencari jalan yang berliku belajar ilmu kalam belajar ilmu falsafat padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan semua itu di dalam Al-Qur'an tapi ditinggal gila sing angel kalau ada yang sulit ngapain yang mudah ya kan iya dan atau kebalik kalau yang ada yang sulit, kenapa cari yang yang mudah? Itu manusia seperti itu. Kenapa kalau ada yang sulit, kenapa cari yang mudah? Ada ilmu falsafat, kenapa harus belajar Al-Quran? Gila sih rodok. Apa namanya? Cari yang agak greget. Akhirnya bingung dan akhirnya mati dalam keadaan terkatung-katung. Tidak sebagaimana nenek-nenek naik sabur. yang mereka memilih untuk berakidah dengan akidah yang selamat. Makanya Ar-Razi, pakar ahli kalam di akhir hayatnya menyesal dan mengatakan dia ingin mati sebagaimana di atas akidahnya nenek-nenek Sabur Kemenyesalan dari ahlul kalam. Maka dalam beragama ini pilihlah yang paling lurus, pilihlah yang paling mudah yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu mencari yang repot-repot. Al-Quran sunnah di depanmu. Kenapa kamu cari yang lain? Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Masa nggak cukup dengan Al-Quran? Ini diambil dari kata-kata sawa as Seorang itu agak hendaknya mencari jalan yang paling mudah. Jangan menyulitkan diri sendiri. Jalan jangan menggantungkan dan memper rumit diri sendiri. Ada buku yang gampang, kamu milih buku yang sulit. Ada pelajaran yang mudah, kamu milih pelajaran yang sulit. Ini bukan metode belajar yang baik. Belajar itu al-aham fal-aham, tadarruj, supaya sampai pada tujuan. Adapun negeri Madian sendiri, maka Madian adalah nisbah kepada Madian ibnu Ibrahim. Itulah negeri yang dahulu diutus kepada mereka Nabi Shu'aib. Madian adalah kaumnya Nabi Shu'aib. Tapi antara Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa jaraknya amat jauh. Duluan Nabi Shu'aib. Jadi Nabi Musa ini bukan apa yang dikatakan bahwasanya Nabi Musa nikah dengan anaknya Shu'aib itu nggak benar. Nabi Shu'aib hampir di zamannya Nabi Lut. Sedangkan Nabi Musa di zaman akhir dari kalangan termasuk nabi yang akhir adalah Nabi Musa. Termasuk nabi-nabi yang akhir adalah Nabi Musa salatu wassalam. Jadi Madian dahulu adalah kaumnya Nabi Shu'aib, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Madian akhahum Shu'aiba. Adalah penduduk yang dahulu terkenal curang dalam timbangan, kufur terhadap Allah, curang dalam timbangan. Itulah kaum Madian. Tapi jaraknya jauh sudah. Maka negeri Madian adalah termasuk negeri yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di syariat kita, maka hukumnya nggak boleh untuk tinggal di tempat yang pernah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Dijadikan sebagai azab, nggak boleh. Datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulu ala qaumin mu'adzabina illa takunu bakin." Janganlah kalian masuk kepada orang-orang yang pernah disiksa oleh Allah dibinasakan oleh Allah kecuali kalian dalam keadaan menangis. Ini di syariat kita. Itu pun khusus di wilayah yang dihancurkan. Bukan semua wilayah bukan, tapi khusus misalnya kalau Madian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di beberapa tempat, di beberapa titik, ya yang nggak boleh di tempat dia di beberapa titik itu saja. Bukan kemudian seluruh wilayahnya nggak boleh. Seperti di Ma'rib, Ma'rib itu juga dulu tempat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaman, di Ma'rib. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan ayamini wa shimal. Dulu sabak di Ma'rib itu juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian orang-orang Yaman sekarang nggak boleh tinggal di Ma'rib enggak. Di titik yang diyakini itu dulu benar-benar bekas azab, itu enggak boleh. Karena nggak boleh rekreasi ke tempat-tempat azab, nggak boleh. Kalau zaman sekarang dipakai foto-foto, dipakai rekreasi tempat-tempat azab, nggak boleh. Kita datang ke tempat-tempat tersebut harus dengan penuh rasa takut. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengazab kita dengan sebab kita datang ke situ karena mereka juga dulu pernah diazab. Tapi karena ini di dalam syariatnya Nabi Musa maka berbeda. Atau nikmat di sini bukanlah di titik-titik yang dahulu dihancurkan oleh Allah bukan. Itu ya ikhwan yang bisa anak jawab dari kenapa Nabi Musa datang ke Madian padahal Madian dulu adalah bekas dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma jawabannya imma itu bukan termasuk syariat beliau wa imma itu bukanlah di titik-titik yang dulu dihancurkan oleh Allah walaupun secakup nama Madian. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran doa itu dilakukan fi kullil lahadat wa jami'il khutuwat. Doa itu dilakukan di setiap waktu dan di setiap langkah. Nabi Musa berdoa ini sambil berjalan. Jadi doa itu kadang nggak perlu nunggu. Di sebagian waktu ada waktu-waktu yang mustajab, ada juga yang doa diucapkan di setiap keadaan menunjukkan betapa bergantungnya hati seorang hamba pada Allah sehingga lisannya terus berdoa. Maka doa itu fi kullil lahadat wa jami'il khutuwat. Dan juga pelajaran dalam ayat ini anna du'a silahul anbiya. Doa itu adalah senjatanya para anbiya seluruhnya. Mereka nggak punya senjata apa-apa. Nabi Musa nggak punya bekal apa-apa, cuma bekal doa toh. Ketika membunuh Nabi Musa langsung doa minta ampun. Ketika ini beliau doa minta diselamatkan. Ketika ini beliau berdoa lagi. Nanti ketika kelelahan beliau doa. Pokoknya doa terus yang diandalkan. Sebagai dalil bahwasanya seorang hamba itu adalah lemah, dhaifun, la yamliku syai'an, tidak memiliki apapun dari manfaat maupun bahaya. Semua itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang segitu panjang selama berhari-hari pasti akan banyak kisah-kisah di perjalanan tersebut. Tapi yang Allah sebut cuma doanya Nabi Musa menunjukkan dalam hidup ini akan banyak sekali warna-warni kehidupan. Maka hadapilah dengan doa. Wis itu toh. Karena kisah yang panjang, perjalanan yang panjang yang, yang ditempuh oleh Nabi Musa di sini pasti banyak mengalami kisah-kisah yang lain tapi yang Allah sebutkan cuma doanya menunjukkan dalam hidup ini dalam perjalanan akan banyak sekali rintangan akan banyak sekali halangan akan banyak sekali kisah yang menghadang tapi seorang mukmin hanya mengandalkan doanya kepada Robnya jadi dalam setiap kali kehidupan ini andalkanlah doa itu saja di setiap halangan-halangannya, di setiap hadang-hadangnya, di setiap lika-likunya, kilokan-kilokan hidup ini, andalkanlah doa. Sebagaimana Allah hanya menyebutkan doa. Padahal seharusnya banyak yang disebut. Dan terakhir faedah dari ayat ini bahwasanya tidak ada yang bisa menghantarkan kepada tujuanmu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberimu petunjuk kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengantarmu sampai tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah ini terakhir bahwasanya Mantawajah ilallahi hada. Barang siapa yang mengarah madep nyambut pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya petunjuk. Syaratnya mau ngarah. Kalau nggak mau ngarah ya nggak diberi petunjuk. Makanya Nabi Musa di sini tawajah Anna man tawajjaha ilallahi hada. Barang siapa yang mengarah kepada Allah, Allah pasti akan memberinya petunjuk. Allah berfirman, "Wa yahdi ilaihi may Dan juga Nabi Ibrahim salatu wassalam, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Asal ilanya, yang penting ilah tujuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberimu petunjuk. Nabi Musa pun berkudwah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, "Waqala ini muhajirun ila rabbi." Kemudian beliau mengatakan, "Ini zaibun ila rabbi." Saya hadir. Yang penting kamu mengarah kepada Allah dan mau mengambil sebab, mas pasti kamu akan mendapatkan petunjuk.